Juga pemirsa Ihsan TV. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita masih berbicara tentang amalan hati yaitu keyakinan. Terakhir kita sudah membahas tentang kalau nggak salah cara meraih keyakinan. Kita teruskan min akhbari ahli yakin. Kita akan jelaskan beberapa kisah orang-orang yang memiliki keyakinan yang tinggi. Kisah yang inspiratif, memberi inspirasi dan inovatif, motivatif, memberi motivasi yang kuat kepada kita. Pertama, seorang wanita dari Bani Dinar yang telah mengetahui makna yakin dan memiliki keyakinan yang teguh. Suatu saat dalam hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an Kata Sa'ad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin min Bani Dinar وقد wa akhuha wa abuha. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد فلما نعلها قالت فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خيرا يا أم فلان هو بحمد, هو بحمد الله كما تحبين قالت أرونيه حتى أنظر إليه Qal fa'usiru laha ilaih Hatta idha ra'atsu Qalats kullu musibatin ba'daka jalal Kata Sa'ad bin Abi Waqqas suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertemu dengan seorang wanita dari Bani Dinar Wanita ini telah kehilangan suaminya saudaranya dan ayahnya gugur sebagai syuhada di medan perang Uhud bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikabarkan beliau pun Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terluka berdarah maka ketika diumumkan kematian tiga orang lelaki yang dicintainya suaminya ayahnya dan saudaranya. Dia menjadi janda, dia menjadi yatim. Kehilangan saudara. Dia datang kepada rombongan para sahabat lalu bertanya, "Bagaimana keadaan Rasulullah saw Dijawab, "Khairan ya umma fulan." Beliau baik-baik saja. Bihamdillah, sebagaimana yang kau suka. Wanita ini enggak yakin. Arunihi hatta andura ilaih. Coba tunjukkan kepadaku, perlihatkan kepadaku keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Lalu diajaklah untuk melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika wanita ini melihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehat-sehat saja. Maka dia berkata, setiap musibah selain musibah yang menimpa dirimu adalah kemuliaan. Jadi saking besarnya kecintaan dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asal Nabi selamat Selain itu nggak masalah. Ini kisah yang pertama. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hisham dalam kitab Sirah. Termasuk Imam Al-Baihaqi menceritakan kisah ini dalam kitab Dalailun Nubuwah. Kedua, seorang wanita namanya Ummu Harithah. Ketika anaknya yaitu Harithah meninggal syahid di medan perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam terbunuh Ummu Harithah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata Ya Rasulullah qad arafta manzilata Harithah minni fayyakun fil jannah asbiru wa ahtasib Wa in takul ukhra tara ma asna'. Kata Ummu Harisah, "Wahai Rasulullah, engkau telah mengetahui kedudukan Harithah dalam kehidupanku." Harithah ini anak yang sangat dicintainya. Terus gugur sebagai syahid di medan perang. Kalau dia sekarang di surga, saya sabar dan berharap pahala. Tapi kalau tidak demikian engkau akan melihat apa yang akan saya lakukan. Mendengar itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab waihak awahabilti au jannatun wahidatun hiya innaha jinan katsira wa innahu la fi jannatil firdaus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waihak Wahyak itu kasihan deh kamu, kasihan deh lu gitu. Wahyak disebut kalimat tasyaffuq wa tarahum. Kata yang menunjukkan ungkapan rasa kasihan kepada orang yang diajak bicara. Kasihan deh kamu. Apa kamu telah kehilangan akalmu? Memangnya surga itu cuma satu. Surga itu banyak. Dan harithah berada di tingkatan surga yang paling tinggi yang namanya Firdaus. Paling tinggi dan paling tengah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sa'altumullaha jannah fas'aluhu firdaus fa innaha a'laha wa, wa ausatuha Kalau kalian mau minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi dan paling tengah. Paling tinggi menunjukkan kenikmatannya juga terbaik, tertinggi kualitasnya dibanding tingkatan surga yang lainnya. Dan tertengah. Paling tinggi, paling tengah. Karena urutan surga, tingkatan atau derajat surga itu seperti kubah yang terbalik. Eh seperti seperti kubah. Bukan terbalik, seperti kubah yang yang yang nangkub. Otomatis yang paling tingginya berarti paling tengah-tengah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini kisah yang kedua. Ketiga, seseorang namanya Amir bin Abdul Qais. Dia seorang alim di kalangan ulama setelah tabi'in. Dia berkata, "Lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan." Ai annahu balagha fil yaqini ghayatahu. Falau ra'al jannata wan nar mazdada yaqinan. Kata Amir bin Qais, seandainya dibukakan pintu-pintu kegaiban bagiku, keyakinanku tidak bertambah. Kenapa? Karena keyakinannya sudah sampai pada titik puncak. Seandainya dibukakan surga atau neraka dalam pandangan matanya, dia bisa melihat surga, dia bisa melihat sur, eh, neraka, neraka, keyakinan dia tidak bertambah karena sudah puncak, sudah full gitu. Itu surga mau diperlihatkan dalam pandangan matanya atau tidak dia sudah amat sangat yakin. Suatu saat dia berkata, "Ra'aitul jannata wan nara haqiqatan." Aku melihat surga dan neraka secara hakiki. Ditanya, Wa kaifa? Eh, gimana itu bisa terjadi? Bukankah surga dan neraka itu alam gaib? Dia kan seorang sahabat ya, bukan tabiin. Dia seorang sahabat. Kenapa? Dia bisa melihat surga dan neraka. Dia menjawab, "Ra'aituhuma bi ainai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat surga dan neraka melalui pandangan dua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Amir bin Abdul Qais ini dinukil oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Apa maknanya? Kau melihat mata Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa melihat surga karena dijelaskan anna ma akhbar anhu sadiqul masduq bimanzilatil mar'i al-musyahad alladhi la syakka fihi bal innal khabar ladaihi akid karena apa yang diinformasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang surga dan neraka penjelasan beliau itu disertai dengan penghayatan Beliau kan sudah melihat surga dan neraka ya. Sudah. Al-Qur'an yang menerangkan itu. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra Nabi SAW pernah melihat malaikat, malaikat Jibril, Jibril dalam bentuk yang asli di suatu kali, di suatu saat. Indah sidratul muntaha. Di sidratul muntaha. Indah jannatul ma'wa. Di samping sidratul muntaha ada surga ma'wa. Idh yaksha sidrata ma yaksha. Ketika itu sidratul muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Nabi SAW menerangkan ditutupi oleh sinar yang warna-warni dengan warna yang super indah. Tak pernah ada keindahan seperti itu yang pernah terlihat di alam dunia. Idh yaksha sidrata ma yaksha. Mazagal basar wa mataqa. Mata itu terbelalak, melihat, fokus, tidak terpalingkan ke kiri ke kanan tidak melebihi tidak kurang fokus saking indahnya terpesona laqad ra'a min ayati rabbihimul kubra dan Nabi SAW alaihi wasallam telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa hebatnya termasuk melayat ke surga melayat ke neraka makanya ketika beliau menerangkan surga dan neraka itu dengan penghayatan penuh maka ucapan beliau tentang surga dan neraka sebagai ucapan orang yang telah menyaksikan langsung surga dan neraka yang tidak diragukan lagi. Kedua matanya itu mencerminkan orang yang benar-benar telah melihatnya. Maka berkata siapa tadi Amir bin Abdul Qais ru'yati lahuma bi'ainaihi atharu atharu atharun indi atharu indi min ru'yati lahuma bi'ainaiya penglihatanku terhadap surga melalui kedua mata Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih berpengaruh kepadaku daripada kalau aku melihat dengan kedua mataku sendiri fa inna basari qad yatwa wa yazik bi khilafi basarihi Rasulullah sallallahu karena pandangan mataku kadang-kadang lalai kadang-kadang lengah berbeda dengan pandangan mata Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hal itulah maka dia memiliki keyakinan yang puncak tentang adanya surga dan neraka sehingga dia mengatakan Seandainya dibukakan pintu gaib bagiku Lalu aku melihat surga dan neraka Keyakinanku tentang surga dan neraka tidak bertambah Karena sudah mencapai puncak Inilah orang yang yakin Inilah yang ketiga Keempat Satu riwayat dari seorang yang zahid Namanya adalah Haywah bin Shuraih an Seorang faqih, muhaddith, zahid. Dia ahli fiqih. Dia ahli hadith, dan dia zuhud. Sering saya ungkapkan berkali-kali kalau dulu para ulama ilmunya itu cermin dari amalnya. Kalau berilmu pasti amalnya itu cermin dari ilmunya. Ilmunya sudah teraplikasi. Kalau zaman dahulu begitu. Kalau orang berilmu jangan ditanya amalnya, ibadahnya, akhlaknya. Pasti selaras dengan ketinggian ilmunya. Ah, Haywah bin Surahi ini dia mengambil jatah uang pensiun dia setahunnya sebanyak 60 dinar. Kita sudah terangkan satu dinarnya itu lebih dari 4 juta. Jadi 60 dinar itu berapa? Kira-kira sekitar 250 juta lah. Setahun. Berarti kalau dirata-ratakan per bulan berapa? 250 aja bagi 12-nya, 20 juta lebihnya. Setahun dia ambil 250 juta fala ya'ti manzilahu hatta yatasaddaqa biha. Di jalan dia belum sampai ke rumahnya sebelum uangnya habis dia sodakohkan. Di jalan itu dibagikan ke fukara dan masakin. Habis 250 juta hanya dalam beberapa waktu. Mungkin sejam, mungkin dua jam. Habis. Summa yaji'u ila manzilihi. Lalu dia pulang ke rumahnya. Apa yang terjadi? Fayajiduha tahta firashihi. Ternyata uang 250 juta tadi atau 60 dinar tadi ada dia temukan lagi di bawah tempat tidurnya. Yang tadi itu sudah diinfakkan, disodakokan. Jelek teh ada gening ini tempat tidurnya. Kisah yang nyata real dalam kehidupannya. Sampailah berita ini kepada saudara sepupunya, Ibnu Amin lahu. Anak dari pamannya. Berarti sepupu ya. Berita ini sampai ke sepupunya. Sepupunya ini kabita ingin seperti dia dan ternyata apa yang terjadi setelah dihitung uangnya itu lebih dari 250 juta yang disodakohkan 250 juta yang ditemukan di bawah tempat tidur berlipat-lipat dia ingin begitu lalu dia pun mengambil seluruh hartanya sepupunya ini lalu dia sodakohkan sampai habis setelah habis dia pulang untuk melihat ada apa di bawah kasurnya. Falam yajid syai'a. Ternyata dia tidak menemukan apa-apa. Diharapkan begitu sampai ke rumah tuh uangnya 10 kali lipat. Eh ternyata nggak dapat apa-apa. Komplainlah dia ke Haywa. Aku mensodakokan seluruh hartaku dan ketika pulang aku tidak memperoleh apa-apa di bawah tempat tidurku. Apa kata Haywah? Ana a'taitu rabbi biyaqin wa anta a'taitahu bitajrubah. Aku memberikan hartaku sodako itu karena Allah sodako ikhlas dengan sepenuh keyakinan. Sedangkan engkau memberikan, mensodakokan hartamu sekedar coba-coba. Benar nggak nih ya? Kalau saya infak akan lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Coba-coba. Kalau aku <laughs> dengan keyakinan. Maka didapatilah uang di bawah tempat tidurnya sekarang sepupunya itu tidak. Ya, Hudzaifah al-Mar'ashi dan Sulaiman al-Khawas serta Yusuf bin Asbab, mereka para zuhad, tiga orang. Hudzaifah, Sulaiman dan Yusuf. Para zuhud semuanya. Mereka berkumpul, berdiskusi. Kalau para ulama zaman dahulu berkumpul, bertemu, pasti yang diobrolkannya itu apa? Ilmu. Beda dengan ikhwan sekarang kalau ngumpul yang dibicarakan akhwat. Akhwat gitu. Kalau ngumpul yang dibicarakan ikhwan. Cuma sedikit beda. Kalau ikhwan mah 10 kalimat pertama masih selamat. Nah, kalimat ke-11 baru bicara akhwat. Kalau akhwat nggak begitu-gitu amat, ya. Kalimat kedua sudah bicara ikhwan. Mereka bicara tentang kemiskinan dan kekayaan. Sulaiman Al-Khawas diam. Maka berkata Hudzaifah ketika dia menerangkan tentang Al-Ghani, tentang siapa orang yang kaya. Dia berkata Al-Ghaniyu man kana lahu baitun yukinnuhu wa thawbun yasturuhu wa sadadun min aishin yakufuhu an fudulid dunya. Kata dia orang kaya adalah orang yang punya rumah untuk ditempati. Punya pakaian untuk menutupi badannya, auratnya. Dan memiliki sumber penghasilan yang mencukupinya. Itulah orang kaya, kata Huzaifah. Berkata Yusuf al-Asbat, Al-ghani man lam yahtaj ilan nas. Orang kaya adalah orang yang tidak memiliki kebutuhan apapun kepada orang lain. Tidak butuh pertolongan orang lain, bantuan orang lain, atau perhatian dari orang lain. Itu orang kaya. Sulaiman masih diam. Tidak ada ucapan, tidak ada pembicaraan. La salam wala kalam. Lalu dia berkata, eh, dia ditanya kepada Sulaiman itu mataqulu anta ya Abu Ayyub. Bagaimana menurut pendapatmu wahai Abu Ayyub? Apa yang dimaksud dengan orang kaya? Dia menjawab wal hak haqqal ghina. Man askanallahu qalbahu min ghinahi min ghinahu yaqinan wa min ma'rifatihi tawakkulan wa min atayahu wa qasamihi ridan fadzalikal ghaniyyu haqqal ghina wa in amsa tawiyan wa asbaha mu'wizan fabaqal qaumu jami'an min kata dia kata Sulaiman uh, orang yang ada yang kelewat tadi. Fakir Ali Sulaiman eh, berkata orang-orang kepada Sulaiman, apa pendapatmu tentang orang kaya, wahai Abu Ayub? Fabaka dia menangis lalu berkata, Ra'aitu jawami al-ghina fit tawakkul wa ra'aitu jawami asyar minal qunut al qunut wal haqq al ghina man Allah qalbahu min ghinahu yaqinan ila akhirih Abu Ayub atau Sulaiman ini malah menangis ditanya tentang apa hakikat orang yang kaya lalu dia menjawab aku melihat seluruh sumber kekayaan berada dalam sikap tawakal dan aku melihat seluruh sumber keburukan berada dalam keputusasaan. Putus asa itu sumber segala keburukan. Tawakal sumber seluruh kekayaan. Maka orang yang kaya yang sebenar-benarnya kaya adalah orang yang di dalam hatinya memiliki keyakinan dari segala kebutuhan yang dia butuhkan dari Allah. Yakin Allah akan mencukupi seluruh kebutuhannya. Dan orang yang memiliki sikap tawakal sebagai hasil dari makrifat dia kepada Allah. Dan dia ridha terhadap seluruh pembagian dan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat orang yang kaya yang sebenarnya. Pertama, hatinya yakin. Kedua, dia tawakal. Dan yang ketiga, ridho terhadap seluruh pemberian Allah Azza wa Jalla. Mendengar itu orang-orang pun kemudian menangis bersama-sama karena ucapannya. Kita semua mungkin pasti ya pernah mendengar ulama besar di bidang hadis. Namanya Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail. Disebut Al-Bukhari karena dia lahir di Bakhara. Sebuah negeri di daerah Uzbekistan. Beliau lahir tahun 1940 Hijriah, abad kedua. Dan meninggal di usia 60 tahun. Dikenal dengan gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Itu gelar tertinggi di bidang hadis. Orang yang menguasai seluruh seluk-beluk ilmu hadis dan hafal hadis dengan sanadnya lebih dari satu juta hadis. Dengan sanadnya. Bukan sekedar sematannya semata-mata, tapi dengan sanadnya dengan para perawi. Itu Imam Bukhari. Imam Bukhari pernah mengalami fitnah Beliau ditangkap, dipenjara, disakiti dan disiksa. Karena penguasa di zaman itu beraliran zahiri. Memahami nas baik ayat atau hadis secara zahir semata-mata. Dan Imam Bukhari menentang. Pernah beliau diundang oleh khalifah untuk mengajarkan kitab Al-Jami' kitab Jami'us Sahih yang dikenal dengan sebutan Sahih Bukhari. Khalifah, kepala negara yang mengundang meminta, beliau menolak. Al ilmu yu'ta ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, bukan datang. Bukan karena ketakaburan atau kesombongan, tapi untuk mempertahankan kemuliaan ilmu. Beliau sendiri tidak merasa orang mulia, orang yang pantas dihargai dan dihormati, enggak. Tapi ilmu yang harus sampaikan ini tinggi nilainya. El ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu didatangi, bukan harus datang. Sekalipun yang minta adalah khalifah, enggak. Sampai dia diusir. Sampai dia itu harus pergi ke negeri yang lain. Imam Bukhari ketika memperoleh cobaan dahsyat, disiksa, disak, disakiti dengan kadar yang luar biasa hebatnya. Para ulama zaman dahulu rata-rata pernah merasakan bagaimana ngerinya kehidupan di penjara, siksaan, punggungnya tak ada yang mulus. Karena selalu bentrok dengan penguasa yang zalim, yang banyak menyimpang. Ulama memiliki ketegaran. Termasuk Imam Bukhari. Maka ketika beliau disakiti, beliau terus mengulang-ulang membaca ayat surah Ali Imran 160. Allah berfirman, iyan surkumullah fala ghalibalakum wa iyakhdulkum faman dzal ladzi yansurukum min ba'dihi." Kalau Allah menolong kamu, tak ada seorang pun yang mampu mengalahkan kamu. Tapi kalau Allah menghinakan kamu, siapa yang mampu memberikan pertolongan kepada kamu selain Allah Azza wa Jalla? Terus diulang-ulang. Dan itu menjadi pelipur lara. Kesedihannya musnah hilang di tengah penderitaan akibat siksaan. Ada seorang yang disebut dengan sebutan qaid. Al-qaidul mujahidul zahid. Dia panglima, dia mujahid. Dia juga seorang yang zuhud. Namanya Abu Abdullah Al-Mardanis. Dia suatu saat berperang melawan orang-orang Rumawi dan dia memperoleh kemenangan. Lalu dikumpulkanlah ghanimah. Maka ketika sedang menjaga ghanimah dengan tentaranya yang jumlahnya tidak lebih dari 300 orang. Tiba-tiba orang-orang Romawi mengirimkan pasukan cadangan berupa seribu orang pasukan berkuda. Ketika kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Abdullah Al-Mardanis ini melihat pasukan Romawi ya banyak seribu orang berarti tiga kali lipat. Juga semuanya berkuda. Sedangkan mereka pejalan kaki. Maka berkatalah Abu Abdullah ini kepada para prajuritnya, "Mata raun, bagaimana pendapat kalian?" Kata tentaranya pasukannya natsrukul ghanimah wa nantaliq fayanshaghilu biha anna. sudah kita tinggalkan saja harta rampasan perang ini kita pergi. Pasti mereka itu nanti akan memburu harta rampasan perang dan kita selamat tidak akan dikejar. Jadi tentaranya memilih menghindar karena kekuatan yang tidak berimbang. Apa yang dikatakan oleh Abu Abdullah lakinil qail yaqul iyyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun Kata Abu Abdullah Al-Mardanish dia berkata tapi ada yang berkata tidak disebut siapa yang berkata. Padahal ini ayat. Ada yang berkata, kalau kamu, di antara kamu ada 20 orang yang sabar, mereka bisa mengalahkan 100 orang. Kalau ada 100 orang di antara kalian yang sabar, bisa mengalahkan 1000 orang-orang kafir. Karena orang kafir kaum yang tidak faham. Jadi pasukan mukmin itu kekuatannya satu berbanding berapa? Berbanding sepuluh dengan orang-orang kafir. Dibacakanlah ayat ini yang terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 65. Lalu berkata Abu Abdullah Alam yakulil qailu dzalik bukankah ada yang berkata demikian? Faqala ba'dhum hadza qalahullah. Mereka menjawab, oh itu ucapan Allah. Yang berkata itu Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kata orang. Allah yang menjamin. Yang maha pengatur seluruh kehidupan. Termasuk mengatur, menentukan, menangkalahnya dua pihak yang sedang bertempur. Iyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atin. Wa yakum minkum mi'atun yaglibu alfa minal ladina kafar. Kalau ada 20 orang yang sabar bisa mengalahkan 200 orang. Kalau ada 100 orang bisa mengalahkan 1000 orang. Dan itu terbukti dalam setiap peperangan kaum muslimin selalu selalu lebih sedikit jumlahnya. Tapi selalu menang. Seperti umpamanya perang Badar, 300 melawan berapa? 1000. Menang. Perang Uhud 700 melawan 3000, awalnya menang. Kalau kalahnya nggak perlu dibahas. Dan peperangan lain begitu. Ya. Maka setelah para prajuritnya mengetahui bahwa itu firman Allah, berkatalah Abu Abdullah idza kana Allahu qala dzalik fa kaifa taquduna an liqa'ihim kalau Allah telah berkata demikian, kenapa kalian harus menghindari pertemuan dengan mereka? Akhirnya apa? Fathabbatu amamahum wa qataluhum hatta hazamuhum wa farru min muwajatihim. Apa uh, selanjutnya dia tampil mengomando pasukannya dengan 300 orang menghadapi 1000 orang pasukan berkuda sampai mampu mengalahkan musuhnya dan musuh pun tunggang larang, tunggang larang, tunggang larang, tunggang larang. Tunggang langgang bukan larang lari tunggang langgang. Dan ini salah satu contoh orang yang yakin. Kisah ini diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala tentang masalah itu, ya. Inilah beberapa kisah orang yang yakin. Terakhir seorang yang bergelar Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Selama hidupnya nyaris tidak pernah istirahat dari ujian dan cobaan. Beliau itu kerjaannya belajar, mengajar, dakwah, debat secara baik, perang, ditangkap, disiksa, dipenjara. Kalangan sufiyah yang tidak amat sangat tidak suka kepada Syekhul Islam sampai memfitnah, melaporkan kepada penguasa untuk ditangkap, dipenjara, disiksa bahkan mau dibunuh. Itu selalu begitu, ya. Sampai suatu saat ketika orang-orang berkumpul mendatangi Ibn Taimiyah, lalu menteror. Apa terornya bahwa dia itu akan ditangkap kemudian akan dibuang ke Iskandariah. Dengan maksud untuk apa? Untuk menakut-nakuti agar dia diam, tidak terlalu vokal dalam menyampaikan dakwah dan kebenaran. Mulutnya nggak bisa dibungkam. Suara kebenaran yang dikatakannya tidak bisa dicegah. Tidak ada yang bisa mengalahkan diskusi, ngadu dalil dengan beliau. Beliau orang yang paling berilmu pada zamannya. Orang kalau sudah ototnya nggak, otaknya nggak mampu pasti main otot. Kalau kualitas intelektualnya sudah mandek pasti dia mengerahkan massa. Mengerahkan menggunakan kekuasaan untuk menekan. Itu tuh. Itulah yang dilakukan oleh mereka kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ditakut-takuti mau dibunuh, ditakut-takuti mau dibuang, ditakut-takuti mau dipenjara dan seterusnya. Apa kata beliau? Ana in qutiltu kanat li syahadah wa in nafauni kanat li hijrah wa in nafauni ila Qubrus da'autu da'autu ahlaha ila Allah wa ajabuni wa in hasabuni kana li ma'badan wa ana mithlul ghanamah kaifama taqallabat taqallaba ala suf fayaisu minhu sarafu ditakut-takuti diteror mentalnya seperti itu Ibn Taimiyah hanya berkatakan adapun saya kalau saya terbunuh dibunuh maka kematian saya syahid kalau saya dibuang maka itu sama dengan hijrah bagi saya dan kalau saya dibuang ke sebuah negeri yang barbar, yang biadab, maka kesempatan bagiku untuk mendakwahi mereka, mengajak kepada Allah dan mereka akan memenuhi ajakanku. Kalau mereka menahanku, memenjarakan aku, taubahnya sebagai tempat ibadah yang tak ada seorang pun yang menggangguku. Kalau di penjara ya ibadah, salat, baca Quran, zikir, berdoa. Dia enggak terkena kewajiban lain karena terpenjara. Dan itu sesuatu yang menantramkannya. Permisalanku seperti ghanamah. Ghanamah itu kambing yang bulunya tebal. Di mana saja si kambing tidur, berguling, berbaring, dia tetap tidur di atas bulunya yang empuk. Dia kambing yang kayak begitu, kambing yang menjadi bahan pembuat kain wol gitu ya, kan tebal gitu ya. Nah goler di mana we kita empuk atau hipu dina karpetnya. na apa? Tebal. Gak perlu kasur. Dengan bulunya yang tebal saja sudah empuk. Walaupun berbaringnya di atas batu yang keras, tetap saja empuk. Aku tuh ibarat begitu, dimanapun berada tetap saja nyaman. Bagaimanapun keadaan yang menimpa aku, tetap saja aku bisa berbuat. Coba, gimana lagi? Dibunuh syahid, itu kematian yang paling diinginkan oleh setiap muslim. Di penjara bisa fokus ibadah, ya dibuang, diusir, hijrah dan bisa berdakwah di tempat baru. Nggak akan pernah kehilangan langkah. Faya isu mereka pun berputus asa untuk menakut-nakuti lalu akhirnya pergi meninggalkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya. Ini yang pertama. Kedua, kisah dari khadimnya namanya Ibrahim bin Ahmad Al-Ghiyathi. Pembantu dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dia berkata, "Falamma kana ba'dal 'asr waqaftu abki." فقال لي شيخ لا تبكي ما بقيت هذه المحنة tabti'. Suatu saat ketika ba'da asar aku berdiri di hadapan syekh dan aku menangis. Watir gitu. Kasihan kepada keadaan Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang menderita karena penjara atau siksaan. Apa kata Syekh? Jangan kamu menangis. Sesungguhnya mihnah atau ujian ini tak lama lagi akan berlalu. Itu asar. Falamma solainal maghrib baqiya yad'u bidu'ail karab. Ketika kami sudah selesai sholat maghrib. Beliau seusai sholat maghrib tetap di tempat duduknya dan berdoa minta solusi, minta jalan keluar, minta dilepaskan dari kesulitan. Apa yang terjadi? Wa anzalallahu alaihi minan nur wal baha wal hal syai'an azima wa asyartu ilal, muh, ilal muhbasin ka'anna wajahu syam'un yajluhu mithlal arus hatta idha raqal lail jaa naibul wail eh, jaa naib naibul wali faqal bismillah fabaqau yuwad yudawi yuwaddi'unahu wa yabkun wa yad'u wa yad'una alaihim bidu'ain mukhtalif aqalluhu ayyuslabahumullahu ni'matah Tiba-tiba Allah Azza wa Jalla menurunkan cahaya yang terang benderang, sesuatu yang luar biasa. Sampai-sampai penghuni penjara aku beritahu, lihat, lihat, lihat. Mereka semua melihat kepada wajah Syekhul Islam, seolah-olah wajahnya ini lilin yang menyala. Kemudian terlihat wajahnya berseri-seri, seperti berseri-serinya wajah pengantin baru. Itu luar biasa bahagianya. Mungkin di antara yang hadir pernah ya mengalami pengantin baru masih ingat enggak? Lupa lagi, sudah terlalu lama, puluhan tahun yang lalu. Ada pengantin baru di sini mungkin ada. Yang jomblo lebih banyak lagi. Nanti akan mengalami. Jadi kebahagiaan yang dialami oleh pengantin baru itu tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sumringah Serasa dunia ini milik berdua. Yang lain ngontrak. Udara terasa wangi. Hati selalu berbunga-bunga. Pikiran itu terang benderang. Seolah-olah hidup itu hanya untuk saat itu saja. Saking bahagianya. Masih kerasa ya sampai <laughs> sekarang. Bagi yang memiliki kesan manis yang kuat tertanam di dalam jiwanya. Masih teringat. Seperti itulah wajah Syekhul Islam Ibn Taimiyah saat itu, ya. Dan ini termasuk salah satu di antara karomah beliau yang banyak tersebar. Ketika beliau digiring masuk ke dalam penjara, orang-orang berkata, "Ya Sayyidi, hada maqamus sabr." Wahai Tuanku, ini saatnya engkau bersabar. Ini makom kesabaran. Mendengar itu berkata Syekhul Islam, "Bal hadza maqamul hamdi syukur. Wallahu wallahi innahu nazilun ala qalbi min al-farah was-surur syai'un law qusima ala ahli Syam wa Mesir la fadala anhum. Walau anna ma'i fi hadzal mawdi dhahaban wa anfaqtuhu ma addaitu usra hadhin ni'mah allati ana fiha. Kata Syekhul Islam, kata siapa ini saatnya harus bersabar. Bahkan ini saatnya harus bertahmid dan bersyukur. Ini maqam tahmid dan syukur. Memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Demi Allah, Allah telah menurunkan kebahagiaan, kegembiraan ke dalam hatiku yang bila kebahagiaan yang dibagikan ke seluruh penduduk Syam dan penduduk Mesir niscaya mencukupi bagi semuanya. Seandainya saat ini aku memiliki emas, memenuhi tempat ini, lalu aku infakkan sebagai rasa syukur terhadap nikmat ini, maka infakku dengan emas sebanyak itu tak akan uh, apa namanya tak akan sampai sepersepuluh dari nikmat yang aku sedang rasakan sekarang ini. Di tengah penderitaan, penjara dan siksaan beliau mengalami kebahagiaan yang tak terkira. Dan itu terlihat dari ekspresi wajahnya. Bukan acting, bukan pura-pura, bukan pretending, bukan seperti tapi nyata. Karena terlihat dari ekspresi wajahnya. Orang-orang merasa kasihan, iba, empati, simpati, beliau mengekspresikan kebahagiaan yang tak terkira. Suatu saat beliau disuruh keluar dibawa oleh para penggawa melintasi lautan dengan menumpang perahu. Di tengah jalan bertemu dengan seorang amir penguasa namanya Badruddin. Maka dia melarang orang-orang membawa syekh, membawa syekhul Islam Ibn Taymiyah. Biarkan dia sendiri, jangan di diantar-antar, digiring-giring. Dia berkata, "Ma ma'i marsumun ayyaji ahadun ma'asyikh." Aku tidak memiliki izin untuk membiarkan seorang pun membawa syekh ini. Lalu berkata Syekhul Islam, "Ya Ibrahim, anzil ila Syam." Wahai Ibrahim, singgahlah kamu ke Syam. Wa qul li ashabina dan katakan kepada sahabat-sahabat kita, wa haqqil Qur'an thalatha marat, demi hak Al-Qur'an. Tiga kali. Ma baqiyat Al mihnah tab, eh, tabti wa tanfariju qariban fawqa ma fin nufus wa yaqlibullahu mamlakah bibars asfalaha a'laha wa la yaj'alanna Allahu a'azza man fiha wa adhalla man fiha. Lalu kata Syekhul Islam katakan kepada para sahabat kita, demi hak Al-Qur'an, demi hak Al-Qur'an, demi hak Al-Qur'an. Ujian ini tak akan lama lagi akan berlalu. Lalu akan diraihlah ketenangan, kesenangan dan kebahagiaan. Setelah itu Allah akan membalikan negeri Barbas ini yang bagian atasnya di bagian bawah dijungkal jumpalikan begitu tuh. Lalu Allah Azza wa Jalla menjadikan ada orang yang mulia dan ada orang yang hina di atasnya setelah negerinya berganti. Maka ketika kami pulang Ternyata apa yang terjadi? Si laut terbelah. Bagian dasarnya. Kemudian air pun masuk. Dan berkurang menjadi surut. Tapi tidak menyatu lagi. Tidak terjadi tsunami. Terus begitu. Dan airnya menjadi surut. Apa yang terjadi? Maka mempengaruhi kondisi ekonomi. Harga bahan pokok menjarak mahal dan sangat cepat harga-harga naik. Kemudian orang-orang pun ingat kepada doa Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dikabul ternyata. Apa yang terjadi? Bukannya sadar, orang-orang malah melaknatnya sambil berkata, "Gharriq wa Ibn Taimiyah fil bahar." Tenggelamkan Ibn Taimiyah ke dalam lautan. Maka ketika itu datanglah satu rombongan para pembesar di Iskandaria. Orang-orang solehnya dan membebaskan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Mendudukan beliau di atas singgasana yang hijau sehingga terlihat keagungan beliau dan kemuliaan beliau di mata umat saat itu. Itulah buah dari kesabaran yang teralami oleh beliau. Suatu saat ada satu kisah yang masyhur. Ketika bangsa Tartar menyerbu negeri kaum muslimin. Kerusakan pun kemudian merajalela di negeri tersebut. Sampai bangsa Tartar itu memasuki negeri Syam. Orang-orang pun kemudian belingsatan lari ke sana kemari, diliputi oleh ketakutan dan ketegangan yang luar biasa para pembesar atau para pemerintah penguasanya lari karena takut ditangkap, dibunuh oleh bangsa Tartar, demikian juga para tujar, orang-orang kayanya, ya. Lalu kabur. Tapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah tetap di tempatnya dan mencoba memberikan ketegaran kepada manusia dan ini menunjukkan buah dari keyakinan beliau ada beberapa peristiwa yang menunjukkan hebatnya pengaruh beliau beliau kepada siapa? Kepada manusia. Suatu saat Syekhul Islam Ibn Taimiyah pergi ke negeri Syam yang saat itu dikuasai oleh bangsa Tartar dan di sana beliau memberikan support, semangat kepada rakyat yang sedang menderita, menenangkan, menenteramkan hati mereka. Lalu menjanjikan pertolongan dan kemenangan atas musuh-musuh mereka. Atas bangsa Tartar. Lalu beliau membacakan ayat yang terdapat dalam surah Al-Hajj. Dalika wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi thumma bughiya alaihi la yansurannahu Allah innallaha la'afun ghafur Kata Allah Azza wa Jalla siapa orang yang membalas penganiayaan yang setimpal dengan yang dia terima dia dianiaya dia membalas dengan balasan yang setimpal Kemudian dianiaya lebih hebat lagi daripada sebelumnya maka Allah akan menolong orang itu. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini yang dibacakan dan inilah nasib kaum muslimin yang diserbu bangsa Tartar. Ayo lawan. Kalau mereka tambah menyerbu lagi Allah akan menolong. Maka dengan support dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini kemudian orang-orang pun tumbuh muncul semangatnya dan kemudian siap untuk melawan. Suatu saat berkata Syekhul Islam ketika beliau berpidato di hadapan prajurit yang siap untuk pergi berperang. Beliau sampai bersumpah bahwa mereka akan mengalami kemenangan. Beliau berkata, "Innakum fi hadil karrah mansuruna 'ala tatar." Sesungguhnya kalian dalam perang kali ini pasti akan ditolong melawan bangsa Tartar. Berkatalah salah satu komandan dari pasukan lalu berkata, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Lalu Syekhul Islam menyatakan insyaallah. Nah, lalu beliau membacakan ayat yang tadi. Maka Bergemuruhlah suara takbir. Dan tertanamlah keyakinan dalam hati mereka bahwa Allah pasti menolong mereka sebagaimana janjinya. Allah berfirman, thumma bughiya 'alaihi la Allah." Kalau orang yang teraniaya lalu melawan, malah tambah-tambah ditingkatkan penganiayaannya, Allah akan menolong orang yang teraniaya ini. Dan kaum muslimin saat itu sedang demikian. Maka mereka pun tumbuh keyakinannya Allah akan menolong. Dan siapa yang ditolong oleh Allah pasti menang. Iyan surkumullah falagolibalakum. Kalau Allah telah menolong kamu, tak ada seorang pun yang mampu untuk mengalahkan kamu. Ada satu sikap yang luar biasa dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Suatu saat penguasa Tartar namanya Kozan mengundang beberapa tokoh dari kaum muslimin untuk bermusyawarah. Orang-orang pun datang dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah pun datang. Lalu disajikanlah makanan. Dikatakan annahum lamma hadaru majlis qazan qudima lahum ta'amun. Ketika mereka menghadiri undangan dari qazan, disajikanlah makanan. Fa'akalu minhu illa Ibn Taimiyah. Semua orang makan kecuali Ibn Taimiyah. Tidak mau makan. Jadi toel-toel acan. Dilirik pun tidak. Lalu apa yang terjadi? Si penguasa Tartar yaitu Khazan tadi bertanya lima lima latakul. Kenapa kamu tidak makan? Coba lihat jawaban. Orang yang sedang didolimi diundang terus diajak makan tidak mau makan jawabannya apa? Kaifa akulu min ta'amikum wa kulluhu mimma nahabtum min agnamin nas wa tabakhtumuhu mimma qata'tum min asjarin nas. Kata Syekhul Islam, bagaimana aku bisa makan makanan kalian? Seluruh makanan kalian itu hasil rampasan dari rakyat kami. Kalian memasaknya dari pohon-pohon yang kalian tuar apa tuar yang kalian tebang dijadikan kayu bakarnya itu milik orang, milik rakyat kami. Akhirnya beliau tidak mau makan. Berani berbicara begitu di hadapan bangsa Tartar yang terkenal dengan kekejamannya. Kemudian Khazan ini meminta didoakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Minta doa. Bagaimana isi doanya? Beliau berdoa, Allahumma in kunta ta'lamu annahu innama qatala litakuna kalimatullahi hiyal uliya wa jihadan fi sabilika fa antu ayyidhu fa ayyid fa antu ayyidahu wa wa, matasna alaih kata Syekhul Islam ya Allah kalau menurut ilmumu penguasa ini berperang untuk meninggikan kalimat Allah dan untuk berjihad di jalanmu maka kuatkan dia dan tolong dia. Tapi kalau dia berperang untuk kekuasaan, untuk dunia, untuk kebanggaan dan untuk harta, maka musnahkan, hancurkan ya Allah. Lalu beliau mendoakan keburukan bagi penguasa tersebut. Si Qazan mendengar dan mengaminkan doanya. Kami, kata ada seorang namanya Abdul Abbas bin Sarsara. Dia dia itu men, men, men, mendampingi Syekhul Islam sampai agak menjauh kemudian menyiapkan kain ber, berlapis-lapis karena khawatir si Qazan ini akan mencabut pedangnya kemudian mencabik-cabik Syekhul Islam Ibn Taimiyah karena sikap dan doanya. Takut kemuncratan kecipratan darahnya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak terjadi apa-apa. Tidak dihukum, tidak dihardik, tidak disalahkan, apalagi dibunuh. Dan ini menunjukkan keberanian yang lahir dari keyakinan. Terakhir, Syekhul Islam Ibn Taymiyah pernah ditantang oleh ahli sihir dari kalangan sufiyah. Karena berkali-kali debat tidak pernah bisa mengalahkan Ibn Taymiyah. Ketika ada yang bertanya bagaimana kalau ada orang ahli ibadah, hasil ibadahnya itu bisa terbang ke sana kemari. Kata beliau, itu setan. Ternyata ada yang begitu, seorang sufi Sufi itu datang sambil terbang kemudian melayang-layang di udara menantang Ibn Taymiyah. Beliau keluar ditatap pluk jatuh dan patah tulangnya. Cuma ditatap. Orang-orang muridnya bertanya-tanya, apa yang terjadi? Beliau berkata, orang itu tadi bisa terbang disangga sama jin. Aku bacakan ayat kursi, jinnya kabur, dia hanya jatuh. Sampai tiba tantangan. Yuk siapa yang benar di antara kita, kita buktikan. Kita saling bakar diri kita masing-masing. Di hadapan khalifah. Dia ajukan tantangan itu melalui khalifah. Dan khalifah menyampaikan. Saling bakar. Siapa yang terbakar dia salah, batil, sesat. Dan siapa yang tidak terbakar maka dia benar. Itu Syekhul Islam di dalam Majmul Fatawanya dalam bab al baltinia al baltinia itu salah satu sekte sufi yang sesat yang rata-rata merekalah yang kemudian dari apa namanya hasil ritual mereka yang kelir itu melahirkan kesaktian-kesaktian yang aneh-aneh. Beliau sampai istikharah dulu akhirnya hayu diterima tantangan itu. Jadi kasarnya adu kesaktian. Siapa yang terbakar, dia salah, sesat. Dia kalah. Dan siapa yang tidak terbakar, kemudian dialah menang dan benar. Dan disaksikan oleh khalifah, diundanglah manusia di alun-alun pada hari Jumat. Akhirnya pada waktu hari H, kita membacanya juga tegang itu. Itu ketika sampai pada waktu yang ditentukan kedua-duanya hadir dan ribuan orang sudah berdatangan menyaksikan. Sebelum dilaksanakan berkata Syekhul Islam, saya minta syarat. Apa syaratnya? Sebelum tubuh kita masing-masing dibakar, saya minta agar tubuh kita masing-masing diolesi dulu dengan cuka, dengan asam cuka. Itu syarat. Baik, dipenuhi kata khalifah. Tapi terkejut si sufi itu. Dia kelihatan ketakutan. Sampai akhirnya itu disepakati, didukung, dibolehkan oleh khalifah, tapi akhirnya dia mundur, enggak, enggak jadi. Pulanglah dia. Tidak jadi aduk bakar-bakaran. Akhirnya pulang dengan membawa kemuliaan. Karena dianggap menang. Masyarakat, warga menyoraki orang yang membatalkannya tersebut. Muridnya bertanya, kenapa engkau mensyaratkan harus memakai asam cuka dibalurkan ke tubuhnya? Beliau menjawab, karena sungguhnya dia sebelum datang telah membaluri tubuhnya dengan cairan tertentu yang menghalangi sampainya api ke kulit. Yang terbakar itu hanya ramuannya yang disal, yang dibalurkan itu yang terbakar kulitnya enggak. Wallahu alam apa mungkin sekarang semacam spiritus gitu ya. Coba aja celupkan telunjuk kita ke air basah, celupkan ke spiritus bakar. Nyala, tapi kitanya nggak kepanasan. Asal langsung ditiup. <laughs> Sebab yang terbakar apa? Spiritusnya. nggak kena ke kulit sebab antara spiritus dengan kulit terhalang air dulu. Kita sudah basahin dulu. Dulu waktu kecil saya suka mencoba, ya. Suka kan dulu mah zaman patromak teh di kompa begitu. Ada teman begitu di kolomoh lah Si curug teh. Celom Tuh, saya mah sakti. <laughs> Padahal dibasahi dulu ininya. Saya coba, benar. Mau coba boleh seluruh tubuh. Jangan, jangan. Nanti kebakar beneran. Jadi orang itu sudah melumuri dulu seluruh badannya. Dan cairan pelindung diri dari api tersebut akan luluh, akan hilang kalau diolesi cuka. Makanya dia terkejut. Makanya dia itu nggak mau sebab kalau sudah diolesi cuka sudah pasti akan terbakar. Makanya dia mengundurkan diri. Itu rahasianya. Lalu murid muridnya bertanya, dari mana beliau mengetahui hal itu? Beliau diam, tidak menjawab. Para ulama di antara Imam Ibnu Qayyim menyatakan itu salah satu di antara karomah beliau. Dan ini adalah buah dari keyakinan-keyakinan yang lahir dari ilmu. Inilah beberapa kisah tentang orang-orang yang yakin ya cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ustaz mohon nasihat untuk yang suka melihat konten-konten pornografi. Ya nasihat kita janganlah. Pertama itu dosa, dihisab mata itu nanti. Yang kedua itu melemahkan syahwat. Syahwat itu ibarat udara di dalam sebuah balon. Jadi balon itu umpamanya ditiup sampai full. Lalu kita lepaskan secara tiba-tiba. Us, kerasa anginnya ke kita. Kenceng ya. Tapi kalau balon yang sudah ditiup itu dibuka sedikit-sedikit. Set, dikit, berkurang jadi agak kempes. Dikit lagi, lama-lama kempes, ya enggak? Pas dibuka semuanya, tiupannya lemah. Syahwat itu tak ubahnya seperti itu. Kalau umpah syahwat yang ada di dalam diri kita tersalurkan sedikit-sedikit melalui mata, melalui ucapan, melalui pikiran hayalan, melalui hati, itu syahwat sedikit tersalurkan. Apa akibatnya? Akibatnya pas waktu dia harus berhubungan sama istrinya, syahwatnya sudah melemah. Karena apa? Karena sudah tersalurkan sedikit demi sedikit melalui indera kita. Inilah yang menjadi rahasia wajibnya kita menundukkan diri. Menjaga pandangan dari syahwat, dari lawan jenis. Menjaga fikiran, menjaga perasaan kita dan sejarah sampai tersel. Maka palingkan kepada hal lain agar tetap terjaga untuk sesuatu yang halal. Orang yang suka kepada pornografi itu terancam lemah syahwat lo, ya. Maka jangan. Suami anak bekerja pada suatu badan usaha. Nah, setelah berjalan beberapa lama, suami saya mengendus hal-hal yang mencurigakan. Suami saya mencurigai bahwa tempat suami saya bekerja banyak yang berfaham syiah. Pertanyaan, apa yang harus suami saya lakukan? Apa harus keluar atau bagaimana? Pertama, kalau ada kerusakan, memperbaikinya lebih baik daripada membuangnya. Apapun bentuk kerusakan, termasuk akidah. Kalau di tempat kerja kita banyak orang-orang yang menyimpang, baik syiah ataupun yang lainnya, perbaiki dulu, nasihati dakwahi. Kalau mampu, maka itu jadi medan dakwah, medan jihad bagi kita. Kalau sudah terubah, alhamdulillah, maka kita punya pahala besar. Kecuali kalau menasihatinya lebih besar risikonya daripada manfaatnya. Dinasihati malah terbalik kita yang terpengaruh. Dinasihati dia membantah dengan dalil-dalil Lalu kepikiran benar juga ya. Akhirnya terbawa, terkontaminasi, teracuni oleh pemahaman sesat mereka. Jangan. Jangan berada di sana, selamatkan agama kita, cari pekerjaan lain. Jadi situasional ya, kondisional. Kalau kita mampu mendakwahi dan mereka berhenti dari kekeliruannya, Alhamdulillah. Kalau enggak, bahkan kita terancam, terpengaruh oleh kesehatan mereka, dikhawatirkan begitu karena lemahnya kita, maka ya tinggalkan lingkungan. Itu wajib hijrah untuk menyelamatkan agama kita. Bagaimana hukumnya akhwat kajian dengan ojek online? Boleh, asal supirnya sesama wanita. Ada kan ya? Ada. Lihat aja kalau udah pesen, lihat namanya ya. Kalau namanya Aden, Cep ya, Agus, berarti itu laki-laki. Cancel, cancel sampai ada umpamanya Eis. Nah, pasti itu mah akhwat ya. Lebih baik pakai angkot saja. Bagaimana cara menyikapi orang tua yang dolim? Apakah dia kasar kita juga balas kasar? Eh jangan. Orang tua loh dilawan. Pertama, dakwahi. Cari penyebab kekasaran. Mungkin kesel karena kebandalan kita. Rubah. Saya yakin sekasar-kasar orang tua kalau anaknya soleh baik lembut tidak akan kasar. Akan sayang. Kalau sudah sayang si orang tua itu nggak akan tega, nggak akan berani mengatakan melakukan sesuatu yang menyakiti anak yang dicintai. Akan dijaga perasaan. Perasaan anak, istri dan keluarga kita jauh lebih mahal daripada harta apapun. Kalau umpamanya anak kita memecahkan, merusak satu barang yang mahal. Jangan coba-coba mengatakan melakukan perbuatan yang merusak hatinya. Itu akan teringat seumur hidup. Perasaan orang apa hati mereka jauh lebih mahal daripada harta kita. Harta bisa dicari, bisa diganti, bisa diperbaiki. Kalau hati enggak. Sekali sakit hati teringat seumur hidup puluhan tahun sampai mati itu teringat ya dan itu membekas dan mempengaruhi sikap mereka kepada orang tua maka kalau orang tua kasar coba cari penyebabnya mungkin karena kebandelan kita ubah jadilah anak yang soleh yang penurut, yang lembut, yang perhatian, yang menyenangkan orang tua. Insya Allah kekasarannya akan berubah ya akan berubah. Jangan balas kekasaran dengan kekasaran lagi, tapi introspeksilah cari penyebab kasarnya orang tua. Bagaimana cara menjawab ajakan orang yang mengajak ke kajian yang masih samar? Samar apanya? Sedangkan kita takut terkena syubhat. Ya bilang saja nggak mau gitu. Kenapa? Saya belum tahu itu usahanya terpercaya atau tidak akidah dan manhaj. Lebih baik mencari data atau info dulu terhadap hal itu ya. Apakah Imam Ibn Taymiyah diriwayatkan tidak pernah menikah? Iya. Beliau termasuk minal ulama il-uzab termasuk yang membujang sampai akhir hayat. Bukan tidak laku, ngantri kalau mau Tapi hidupnya sibuk dengan ilmu, dakwah, perang di penjara dan seterusnya ya. Kenapa ya? anak belakangan ini tidak merasakan nikmatnya ibadah seperti kayak dulu lagi pada saat hijrah. Apakah ada yang salah dengan anak? Mohon solusi Ustaz. Anak rindu sekali kenikmatan ibadah, merasa khusyuk dan tentram serta damai. Iya, itu karena kerasnya hati. Pertama, ubah pola hidup. Selama ini yang menyebabkan kita keras gimana sih agenda acara harian kita mungkin terlalu banyak lalai mungkin gaul sesama yang hijrah tapi yang dibicarakan bukan ilmu dibicarakan pengalaman dibicarakan perkara dunia tadi dibicarakan sesama ikhwan atau akhwat itu merusak kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu an beliau menyatakan la tadkurin nas fatufsidu kalbak, Jangan kamu menyebut-nyebut orang. Lalu hatimu rusak. Tapi udzurillah. Ingat-ingatlah, sebut-sebutlah Allah yuslih kalbak, Maka hal itu akan mengakibatkan hatimu terperbaiki. Mungkin gaulnya yang salah. Mungkin schedule, acara apa, jadwal, rutinitas kita yang membuat kita ini keras, maka ubah ya. Ganti kepada kegiatan-kegiatan yang baik gaul sama kawan-kawan yang soleh yang mengingatkan kita di saat kita lalai. Mungkin itu ya. Terakhir Bagaimana hukumnya akhwat bekerja di perusahaan yang lingkungannya dirasa lebih banyak madaratnya tapi karena merasa tidak enak pada orang tua yang sudah berharap anaknya sudah memiliki pekerjaan, Ahwat bekerjanya jadi setengah hati, tidak sungguh-sungguh mohon nasihatnya. Ya, pertama boleh nggak Ahwat kerja? Boleh, dengan syarat dia ada izin dari suami kalau dia sudah bersuami atau dari wali kalau masih jomblo. Pertama. Kedua, tetap menutup aurat selama di jalan dan selama di tempat kerjanya. Ketiga, tidak ada khalwat dan ikhtilat di tempat pekerjaannya. Keempat, tidak melalaikan dia dari kewajiban pokok dia tidak apa-apa bekerja ya tapi khusus untuk yang sudah bersuami tidak dianjurkan walaupun semua syarat itu terpenuhi karena apa dijamin tidak bisa maksimal melaksanakan kewajiban kepada suami dia lelah pikiran lelah hati lelah fisik begitu sampai di rumah dia nggak akan mampu berkhidmat kepada suami malah rungsing di hadapan suami sakit ini, pusing ini, tolong pijitin, nah segala macam. Ini bantu pekerjaan saya gimana, stres nih. Suaminya dilibatkan. Bukannya berkhidmat. Melayani, membantu, menyenangkan suami, malah merepotkan kepada suami. Ya, Apa yang terjadi? Suami merasa tidak nyaman. Kurang terperhatikan. Suami merasa hak-haknya tak terpenuhi kalau dia ingin nyuruh ini, ingin nyuruh itu nggak berani karena pasti akan mengganggu pekerjaannya. Akhirnya dia uring-uringan, akhirnya nggak berani nyuruh dia melakukan sendiri. Bikin minum sendiri, bikin makan sendiri gitu ya. Cucian nalalamru ya, dia keeman sendiri, dia nyuci sendiri. nggak berani. Walaupun si istri nanya, nanti kalau ada pakaian kotor simpan saja saya biar saya nyuci. Tapi nggak berani. Karena tidak mau mengganggu apa namanya tugas dia kalau terganggu uring-uringan dan seterusnya. Tidak nyaman berada di hadapan istrinya. Pas masuk ke tempat tidur sudahlah sudah capek dug seker. Dug berbaring sek tidur ker kerek. Hak suaminya tidak terpenuhi. Nyaman enggak suaminya? Enggak, enggak nyaman. Padahal itu sangat dibutuhkan perhatian, kemesraan, romantisme bersama istri sangat-sangat dibutuhkan. Kalau itu tidak terpenuhi dia mikir, ah saya cari lagi deh. Karena tidak didapat apa yang dia inginkan dari istrinya, kan begitu ya? Nah, ketika mau mencari lagi yang kedua baru ngamuk. Maka hindarkan hal itu. Prioritaskan suami. Jangan bekerja. Para ikhwan, jangan ingin punya istri yang bekerja. Jangan. Nanti akan timbul banyak masalah. Fokus untuk suami dan anak-anak. Ya, Itu akan membuat kita tentram. Dan menyebabkan kita fokus ke istri yang ada dan anak-anak tidak akan melirik ke sana karena semua kenyamanan yang ingin dia dapatkan dari seorang wanita dia peroleh dari istrinya yang ada. Gak perlu lagi melirik kepada yang lain-lain. Nah seperti itu. Jangan pilih akhwat yang bekerja. Ah, boleh nanti akhwat sedang bekerja asal sudah nikah berhenti bekerja. Jangan. Dia tetap akan ketagihan ingin bekerja lagi nanti di tengah rumah tangga ada cekcok, udah saya bekerja lagi, bisa begitu lagi nanti, ya. Orang ahwat yang sebelum menikah dia sering hang out dengan kawan-kawan, sering bareng-bareng terus nikah. Ada kerinduan lagi nanti. Dia akan maling-maling waktu untuk bisa bertemu lagi reuni dengan kawan-kawannya. Walaupun berdusta kepada suaminya. Sudah punya anak, anaknya ditinggalkan. Dia lebih baik main-main dengan kawan-kawannya. Tentang suaminya alasannya masih ada urusan di pekerjaan dan di kampus. Padahal mah enggak. Maka cari wanita yang benar-benar secara fitrah dia menyukai untuk tetap tinggal di rumah ya. Cukup sampai di sini insyaallah kita jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.